Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kehadiran Allah taala yang telah memberikan kepada kita sebesar-besarnya nikmat yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam hingga hari ini alhamdulillah kita masih istiqomah memegang teguh di Nul Islam yang itu merupakan satu-satunya jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan serta waktu luang hingga akhirnya kita sekarang Alhamdulillah bisa sama-sama belajar dan mengkaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosois Al-Mustafawiyah yang merupakan kitab susunan Al-Imam Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu taala anhu. Ikhwani wa kita terakhir telah sampai pada hadis yang ke-20 masih berkenaan dengan sifat tanda kenabian Rasulullah SAW. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk ke hadis yang ke-21. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa bi isnadi ila al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayhihi wa ulumi fi darain ya Allahumma amin. Ammar al عمار ibn بن al-Khuza'i أخبرنا علي بن حسين بن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا فقال صدقه Faqala Salman sadaqatun alaika wa ala ashabik. Faqala irfa'ha fa inna la na'kul sadaqah. Qala farafa'aha faja'al ghada bimithlihi fawada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman? Faqal hadiyatun lak. Faqal Rasulullah sallallahu li ashabihi. Ya. Kemudian ubsutu ya. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يجرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها Allah Ya, ini hadis berkenaan dengan tanda kenabian yang coba di ditelusuri oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kisahnya sangat masyhur bagaimana Salman e, masuk Islam itu merupakan kisah yang patut untuk dipelajari dan patut menjadi inspirasi bagi para pencari hidayah. Lihat bagaimana Salman dari negerinya melanglang buana hingga akhirnya sampai ke Madinah, hingga akhirnya Salman mantap pemeluk Islam. Sosok Salman Al-Farisi ini sangat terkenal terutama ketika kisah perang Hondak ya. atau perang Parit yang senantiasa kita dengar gitu ya. dari para guru kita, para masya kita menceritakan bagaimana kisah berkenaan dengan perang Hondak, perang Parit. Right. Jadi Salman Al Farisi ini merupakan sosok luar biasa, sangat inspiratif, dan di antara hadis yang berkenaan dengan beliau adalah hadis ini, yaitu hadis tentang bagaimana Salman ini ingin mengecek apakah benar Muhammad bin Abdullah ini merupakan seorang rasul, seorang nabi atau tidak. Sebab apa? Sebab uh, yang Salman ketahui daripada ciri-ciri kenabian itu adalah nabi terakhir itu tidak menerima sedekah. Taib. Maka pada saat eh, Salman menguji Rasulullah SAW dengan pemberian berupa sedekah, maka bisa kita lihat Rasulullah SAW menolak. Berkata Musonif rahimahullah telah menceritakan kepada kami Abu Ammar al hussein Ibnu Hurais Al-Khuzai. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali ibni Husain ibni Waqid telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepadaku Abdullah ibni Buraidah ia berkata aku mendengar ayahku yakni Buraidah berkata Salman Al Farisi mendatangi Rasulullah SAW tatkala ia sampai di kota Madinah sampai di kota Madinah Salman itu memang bermaksud untuk mencari sosok nabi terakhir ya. Setelah Salman sebelumnya memeluk agama Nasrani gitu. Ya. Setelah Salman sebelumnya memeluk agama Nasrani, ia diberitahu oleh eh, gurunya yang beragama Nasrani untuk mencari nabi terakhir yang telah dijanjikan oleh Allah taala. Maka datanglah Salman ke kota Madinah dengan membawa sewadah makanan berisi rutob. Rutob itu kurma setengah mata. Lantas ia meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, Ya Salman, mahada. Wahai Salman, apa ini? Apa jawaban Salman? Ini merupakan sodokoh. Ya. Sodokoh. Ya. Kata Salman, sodakotun alaika wa ala ashabik. Ini adalah sedekah bagi engkau dan bagi para sahabat engkau ya. Kata Salman. Kemudian Rasulullah SAW berkata apa? Irfa'ha. Irfa'ha. Maksudnya adalah angkatlah ya. Bawa lagi. Bawa lagi ke ke apa ke tempat lain gitu ya serahkan kepada yang lain. Kata Nabi SAW. Sebab apa? Fa'inna la na'kulus sodakoh. Karena sesungguhnya kami tidak memakan sedekah. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi dan Ahlul Bait itu tidak memakan sedekah. Dan Ahlul Bait di sini maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Mutpolib. Tidak memakan sedekah. Lantas apa? Lantas e, eh, Buraidah berkata, Salman lantas mengangkatnya kembali. Nah, kemudian datang keesokan harinya Salman dengan membawa sewadah rupok atau kurma setengah matang dan kembali meletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kembali, apa ini wahai Salman? Salma menjawab, hadiyatun lak. Ini hadiah bagi engkau wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW untuk para sahabatnya? Ubsutu, bagikanlah. Bagikanlah gitu. Ya. Makan, makan gitu. Uh, itu apa? Sal Salman melihat bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah, tapi menolak sedekah yang diberikannya di hari kemarin. Nah, ini membuat Salman yakin bahwa Eh, laki-laki ini adalah nabi terakhir. Salman lantas kemudian melihat ke arah tanda di punggung Rasulullah SAW. Ya. Fa'ama Nabi. Kemudian Salman akhirnya memang beriman kepada beliau. Jadi melihat uh, sikap beliau seperti itu, akhirnya Salman yakin bahwa ini memang benar-benar merupakan seorang nabi utusan Allah terakhir. Di sini katakan Salman dahulunya adalah budak milik seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah eh, SAW e, membelinya dengan sekian-sekian dirham. Right. Jadi Nabi SAW membeli Salman ini dari budak, dari perbudakan begitu, dimiliki oleh orang Yahudi dengan seharga kaza wa kaza dirham sekian sekian dirham. Ya, nah, selain dibeli dengan sekian dirham, orang Yahudi ini juga mensyaratkan agar ia menanam bagi bagi orang-orang Yahudi ini benih kurma. Nanti. Nah, mulailah Salman bekerja untuk itu gitu. hingga nanti benar-benar pohon kurmanya bisa berbuah dan siap dikonsumsi. Baik. Fagor Rasulullah SAW an-nakhila illa nakhlatan wahidatan. Nah, Rasulullah SAW itu langsung ya Rasulullah SAW sendiri yang ikut menanam benih uh, yang disyaratkan oleh orang Yahudi ini. Nah, Rasulullah SAW kemudian ikut menanam benih kecuali satu benih di mana itu ditanam oleh Umar radhiyallahu anhu. Baik. Fahamilat an-nakhlu min 'amiha walam tahmil nakhlatun. Nah, ternyata pohon-pohon kurma itu lantas siap dipanen pada tahun itu juga. Nah, namun ada satu pohon yang belum berbuah. Ya, pohon-pohon yang lain berbuah, satu pohon tidak berbuah yaitu pohon yang ditanam oleh Umar. Gitu ya. Pohon yang ditanam oleh Rasulullah berbuah semua. Rasulullah kemudian bertanya, e, kenapa ini? pohon ini ya uh, ada apa gerangan ya kondisi pohon kurma ini gitu. maka kata Umar wahai Rasulullah aku yang telah menanam benihnya Baik. Uh, aku yang telah menanam benihnya akhirnya apa akhirnya Rasulullah SAW mencabut uh, tunas itu ya kurma yang masih muda itu yang gagal itu ya, yang gagal berbuah, akhirnya Nabi SAW uh, eh, memanen kem, uh, menanam benih kembali di tempat yang tadinya ditanam oleh Umar. Jadi seluruhnya ditanam oleh Rasulullah SAW. Ya, benihnya itu. Fahamilat min amiha. Ya, maka eh, eh, akhirnya apa? Akhirnya yang tadinya tidak berbuah, ya, tidak yang akhirnya gagal begitu, yang tadinya gagal begitu oleh Umar kan. <laughs> Jadi yang ditanam oleh Umar gagal gitu. Akhirnya ditanam kembali oleh Rasulullah SAW dan ternyata berhasil. Ya, jadi jadi uh, benihnya itu ditanam oleh Rasulullah SAW, tapi yang membereskan akhirnya itu adalah para sahabat gitu. Jadi benih-benihnya itu ditanam oleh Rasulullah SAW, hampir semuanya kecuali satu yaitu Eh, satu benih yang ditanam oleh Umar. Nah, satu benih yang ditanam oleh Umar ini gagal. Baik. Nah, ketika menemukan kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah SAW cabut kembali tunasnya mungkin ya. Kemudian ditanam kembali benihnya oleh Rasulullah SAW dan akhirnya itu berhasil juga. Ya, ini adalah di antara uh, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba kita lihat di catatan kaki ya. Baik. Hmm, tidak ada ya. Nah, itu adalah di antara mukjizat uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Uh, berbuah lebih cepat ya. Siap panen lebih cepat ya, daripada biasanya. Baik ya, di beberapa syuruh uh, Syama'il itu di beberapa kitab penjelasan berkenaan dengan Syama'il itu itu dijelaskan bahwa uh, eh, Rasulullah SAW memiliki mukjizat di antaranya adalah ini gitu ya. Jadi apa yang ditanam benih yang ditanam oleh Rasulullah SAW, benih kurma yang ditanam oleh Rasulullah SAW itu berbuah lebih cepat daripada biasanya. Ya. Jadi berbuah pada saat tahun itu juga. Ya. Right ya dan ini adalah di antara mukjizat Nabi yang subhanallah menunjukkan bahwa beliau juga termasuk orang yang sangat rendah hati. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri yang turun tangan. Padahal beliau seorang pejabat dan kepala negara. Tapi beliau sendiri yang turun tangan mengatasi masalah yang dialami oleh rakyatnya. Jadi ada mukjizat yang memang itu di diberikan oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah ada uh, sikap yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa dari Nabi SAW yang turun tangan langsung mengurusi rakyatnya bahkan sampai tadi menanam benih eh, kurma-kurma yang disyaratkan oleh Yahudi. Kemudian hadis ya ke-22. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا بشر بن الوضاح أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بدعة ناشزة Begitu. Ini hadis yang ke-22. Berkata Musannif rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Bishr ibnu Waddah. Telah mengabarkan kepada kami Abu Akil Ad-Dawraki daripada Abu Nadroh. Ia berkata, Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Hudri tentang tanda kenabian Rasulullah SAW. Baik. ini khotamun nubuah yaitu tanda kenabian. Maka ia berkata e, tanda tersebut ada di punggung beliau fi zuhrihi. E, eh, Badu'atun nasizah berupa segumpal daging yang menonjol gitu. Itu itu adalah tanda kenabian Eh, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya ini sudah dijelaskan bahwa tanda kenabian beliau ada di antara kedua pundak beliau ya di punggung beliau di antara kedua pun pundak ya berupa gumpalan daging yang menonjol ya, nampak. Baik. Kemudian hadis yang ke-23 telah menceritakan pada kami Abu Ash'ad wabihi eh, wa bihi qala haddatsana Abu Ash'ad Ahmad bin al-Miqdam al-Ijli al-Basri akhbarana Hammad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu wa huwa fi nasin min ashabihi fadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urid فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها تآليل فرجعت حتى حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم آه، استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم Summa tala hadhil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Masya Allah. Ini adalah hadis yang ke-23 masih berkenaan dengan uh, sifat tanda kenabian. Telah menceritakan pada kami Abu As'ad yaitu Ahmad Ibnu Miqdam al ajri Al-Basri telah mengabarkan kepada kami Hamad Ibnu Zaid daripada Asim Al-Ahwali daripada Abdullah ibn Sirjis atau ibn Sarjis Rodiolo anhu ya <clears throat> ia berkata aku mendatangi Rasulullah SAW <clears throat> ya ataitu Rasulullah SAW aku mendatangi Rasulullah SAW wahwa finasin min ashabihi dan beliau sedang bersama para sahabatnya. Kemudian kata Abdullah bin Sarjis apa ini? Kemudian aku berjalan mengelilingi bagian belakang tubuh beliau. Ya. Fadurtu. Ya. Hakaza min khalfihi. Hingga akhirnya beliau mengetahui apa yang aku ingin tahu. Ingin jadi aku ini ingin tahu bagaimana tanda kenabian itu seperti apa. Apakah benar-benar ada atau tidak. Lantas beliau melepaskan rida, rida itu selendang daripada punggung beliau yang menutupi punggung beliau. Hingga akhirnya aku dapat melihat letak tanda di kedua bahu beliau yang seperti ini apa? Seperti ini. al juma juma itu ini. Kepalan ya. Tangan jari jemari ya kalau siap ninju gitu. gitu itu itu itu kelihatannya seperti itu dari pandangan beliau. Nah, di sekitar tanda tersebut ya, haulaha khilanun karena sa'alil ya. Terdapat khilan. Khilan itu semacam apa? bintik hitam ya. Seperti sa'alil. Baik. Kita lihat di catatan kakinya as-salil jamak dari sa'lul ya. Ya. Jadi sa'lil itu adalah jama' dari sa'lul, sa'lul itu adalah wahwal habbatu tazhar fil jildi. Kalhimsati famadunaha, yaitu sa'lul itu apa? Yaitu biji hitam yang nampak di kulit ya. Kalau di dalam bahasa kita tai lalat gitu. Saklul itu tai lalat. Ya. Baik ya saklul itu tahi lalat tahi lalat soalnya jadi tanda kenabian itu berupa segumpal daging yang agak mirip kepalan tangan kepalan jari jemari kemudian di sekitarnya itu nampak terlihat seperti bintik hitam uh, seperti uh, tai lalat itu. Right. Kemudian eh, setelah melihat itu, aku kembali ke posisi semula, kata Abdullah bin Sarjis, hingga aku berada di hadapan Rasulullah SAW kembali. Ya, aku mengatakan, eh, Gofarullahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni engkau, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Walak, dan bagimu juga. Dan ini adalah di antara eh, adab Eh, didoakan orang lain gitu. Ya. Jadi kalau kita didoakan maka doakan pula orang lain. Jangan hanya sebatas amin amin gitu ya. Jadi semoga misalnya orang lain mendoakan semoga uh, akhi atau ukti ini dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang berkah, disehatkan badan dan fisiknya, disejahterakan keluarganya dan lain-lain didoakan demikian maka kita tidak hanya mengatakan amin tapi juga mendoakan balik semoga antum juga atau ukti juga memiliki hal yang sama itu jadi Nabi SAW menjawab walaka dan bagimu juga maka orang-orang yang di sekitar Abdullah bin Sardis yang mendengar riwayat ini berkata Oh, Rasulullah SAW memintakan ampunan ya, memintakan istighfar bagi kamu ya. Gitu. Kemudian Abdullah bin Sardis menjawab, kata Abdullah bin Sardis, "Naam, ya. Rasulullah SAW memintakanku ampunan ya, kepada Allah. Walakum dan juga bagi kalian." Lantas Abdullah bin Sardis membacakan ayat, Wastagfir li bika Mintakanlah ampunan atas dosamu walil Mukminin, wal Mukminat, dan bagi orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Lihat, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memintakan ampunan atas dosa-dosa beliau dan dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Kaum mukminin dan mukminat. Jadi Abdullah bin Sadis ingin mengatakan seolah ya memang aku didoakan, tapi kalian pun sebenarnya didoakan juga. Didoakan oleh Nabi SAW. Apa buktinya? Buktinya adalah uh, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan Rasulullah SAW untuk memintakan ampunan atas dosa Rasulullah dan dosa kaum mukminin dan mukminat dalam surah Muhammad ayat 16. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW tidak taat kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin ini diabaikan. Pasti Rasulullah SAW mendoakan uh, dan meminta ampunan atas dosa-dosa beliau dan dosa orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Baik. Tentu dosa beliau ini dalam hal ini tidak seperti dosa kita ya. Baik. Tidak seperti dosa sebagaimana orang-orang selain beliau begitu ya. Karena para nabi itu mak maksum ya. Dan pembahasan tentang maksum ini nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Yang jelas eh, ini perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Sallam dan Abdullah bin Sarjis seolah-olah yang mengatakan itu. Jadi kalian pun didoakan ampunan ya, dimintakan ampunan. Ya, beristighfar Rasulullah SAW untuk kalian. Subhanallah, lihat. Ya akhwati filah wa ikhwani fidin bagaimana Rasulullah SAW <clears throat> peduli dengan kaum muslimin, peduli dengan umat. Jadi Rasulullah SAW menerima amanah kenabian dan risalah ini dan menunaikannya dengan sebaik-baik penunaian. Ya. Jadi kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikannya dengan dengan sangat tuntas tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi Rasulullah SAW telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan kepada beliau. Taib. Maka tugas dan kewajiban itu sebagiannya dibebankan kepada kita yaitu dakwah. Taib. Dakwah dan tentu saja diantaranya adalah memintakan ampunan. Nah ini, ini yang yang perlu digarisbawahi di akhir pembahasan kita. Jadi selain kita mendakwahkan Islam, mendakwahkan kebaikan, beramal ma'ruf, nahi mungkar kepada seluruh umat. Namun jangan lupa bahwa kita juga mendoakan mereka, mendoakan kaum muslimin. Ya. Mendoakan ampunan, mendoakan hidayah ke seluruh alam agar hidayah tersebar ke seluruh alam, agar hidayah tersebar di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Ya. istighfir li zambik ya. Ya, mohonkanlah ampunan untuk dosa-dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat dan dosa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Taib. Jadi kita sama-sama beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kaum muslimin. Lihat bagaimana musibah, bencana, bala terus ya datang. Terutama di negeri kita yang tercinta. Boleh jadi ini karena dosa-dosa kita. Karena kelakuan kita dan karena kemaksiatan kita yang tidak pernah kita rubah. Ya, ayo kita kembali pada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua dan mengampuni seluruh kaum muslimin. Kembalilah kepada Allah. Fafiru ilallah. Ya, fafiru ilallah. Maka kembalilah kepada Allah. Baik. Mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullah. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا nah, kurang dan lebihnya mohon maaf itu saya haq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh